لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين Dia sudah pergi bagi saya kepergian beliau menyebabkan kami semua menjadi anak-anak yatim yang tidak mempunyai bapak lagi ketika kami kehilangan seseorang yang sangat memperhatikan persaudaraan Islam, orang yang sepanjang hidupnya karena kecintaannya kepada Islam menjadi sasaran fitnah, tuhmah dan segala kejian. Ya Allah, ya Tuhan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami. Berilah kami kekuatan untuk melanjutkan khidmah yang telah dirintisnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kemampuan untuk meneruskan perjuangan yang ditinggalkannya. Walaupun kami merasa amat jauh perbedaan antara kami dengan beliau, tapi ya Allah, ya Tuhan kami, biarkan kami semua bisa melanjutkan khidmah dan perjuangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بهدل الله جميعا ولا تفرقوا Bapak-bapak, para alim ulama, para hadirin, perkenankan saya dengan segala kerendahan hati atas nama keluarga Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Habsi menyampaikan Beribu-ribu terima kasih atas segala perhatian dan jerih payah bapak-bapak semua untuk mengantarkan jenazah almarhum dari Bangil ke tempat peristahatannya yang terakhir di Pondok Yati ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas semua amal-amal baik karena segala perbuatan yang ihsan ada hisabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun marilah kita semua mengambil hikmah dari perjalanan ini. Tadi kita semua mendengarkan Ustadz Jalaluddin Rahmat, seorang mubaligh terkenal, berpidato tetapi terputus. Beliau tidak mampu lagi untuk mengungkapkan kalimat demi kalimat sebagai biasanya. Biasanya beliau kalau berpidato lancar, terang, dan sungguh nikmat mendengarkannya. Tapi hari ini dadanya penuh sesak oleh perasaan karena ditinggalkan oleh seorang manusia yang prima. Para hadirin, hari ini langit mendung. Masyarakat menangis. Yang menjadi yatim bukan hanya anak-anaknya, tetapi kita sekalian kehilangan tempat orang bertanya seperti disampaikan oleh beliau. Apa sebabnya? Karena Ustadz Husin Al-Habsyi Almarhum telah menggadaikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk umat, untuk agama, untuk jihad fisabilillah dengan satu motivasi jiwa yang ikhlas. Rasul tunjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nasu halka ilal alimun wal alimuna halka ilal amilun." wal amiluna halka illa al mukhlisun wal mukhlisuna ala khataril azim Rasul menjelaskan bahwa manusia itu tidak punya nilai tidak ada harganya kecuali kalau dia berilmu dan orang yang berilmu tidak ada harganya kecuali kalau dia mengamalkan ilmunya orang yang mengamalkan ilmunya tidak ada nilainya kecuali kalau dia mengamalkan dengan penuh ikhlas dan orang yang ikhlas selalu dalam bahaya seperti apa yang kita saksikan pada beliau bertahun-tahun beliau difitnah dicaci maki curat kaleng bukan dari orang kafir bukan dari orang munafik tapi dari saudaranya muslim karena berbeda organisasi berbeda golongan apakah ini contoh seorang muslim di abad ke-20 Rasulullah beliau bersabda dengan tegas laisa minna man qala ala asobia wa laisa minna man da'a ala asobia wa laisa minna man mata ala asobia bukan umatku bukan golonganku yang selalu menyebar-nyebarkan fanatisme golongan dengan menulis surat kaleng dan sebagainya dan bukan umatku yang berdakwah untuk kepentingan golongannya sendiri dan bukan umatku yang mati karena perkelahian ini Coba kita saksikan. Ustadz Husin berjalan seperti seekor unta. Dipuji dia terus tersenyum, dicaci maki dia terus tersenyum membawa panji-panji Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke tugasnya terakhir hari ini. Beliau tidak menjawab, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan karena Allah melarang wala tastawil hasanatu wala sayyi'atu idfa billati ahsan. Cukup sampai di sini saja. Jadikanlah hari pemakaman ini hari taubat kepada mereka yang menyetani membuat surat-surat kaleng untuk Ustaz Hati. Saya yakin beliau memaafkan mereka. Karena beliau min ahlil bait dan ahlin bait tidak punya dendam. Sudah diajarkan itu adalah ahlik ahlak dari ahlin bait. Para hadirin yang mulia, saya sendiri terus terang sebenarnya tidak mampu untuk menjawab atau untuk berkata lebih panjang. Satu yang beliau pesan selalu pada saya. Jagalah persatuan umat Islam. Jauhkan perpecahan. Beliau dekat dengan semua golongan. Beliau adalah tokoh Masumi Majelis Surah Muslimin Indonesia. Anggota Dewan Konstituante. Beliau dekat dengan Nahdlatul Ulama. Beliau dekat dengan Muhammadiyah. Beliau ingin jadi mempersatu dan tidak ingin jadi pemecah belah. Ini beliau menitipkan pada saya dan mungkin pada banyak orang yang pernah bertemu dengan beliau. Mari kita hilangkan perpecahan melalui prosesi pemakaman yang penuh mulia, yang penuh barokah ini. Mari kita tanamkan dalam hati kita persatuan bahwa saudara kita adalah satu. Jangan kita biarkan kita diadu oleh setan. Kalau kita berpecah yang untung adalah golongan kafir munafik di negeri ini. Para hadirin, saudaraku, seiman dan setanah air. Satu lagi yang kita bisa contoh. Beliau berjuang kalimat kalimatillah. Beliau berjuang dengan segala resiko. Beliau ditahan. Dihadapi tahanan dengan senyum. Pemeriksaan demi pemeriksaan dilakukan. Tapi beliau mampu menjawabnya dengan penuh Itu Kenapa? Karena beliau punya akidah yang sama sekali tidak retak dalam jihad di Karena itu Kalian boleh menangis hari ini, tapi beliau tersenyum, tersenyum di hadapan Allah dan para malaikatnya. Walau saat kita berjalan mengelilingi ini, saat kita semua menangis, Al Habib As-Sayyid Husain bin Abu Bakar al habsi rohnya sudah diilijin dihibur oleh Allah dan para malaikatnya. Karena itu, lepaskanlah kepergian dia dengan penuh doa dan kita akan menemui dia kelak karena semua kita akan mengikuti jejak beliau. Tetapi apakah sama nanti kita di akhirat? Kitalah yang menentukan. Di tangan kita ada kunci. Kunci kebaikan dan kunci kejahatan. Wahadainahun najdain. Mari kita pakai kunci kebaikan. Waman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Ini perintah Allah yang disampaikan melalui junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ingin diterima seperti beliau di hadapan Allah dengan penuh kehormatan, maka perbanyaklah amal soleh dan jangan sekali-kali menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Saya tidak perlu ragu. Mengapa? Buktinya ribuan orang hari ini menangis. Mengapa kita semua datang ke sini menghormati beliau? Karena beliau adalah orang yang ehsan, orang yang banyak dibutuhkan oleh orang lain, dan beliau orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Karenanya para hadirin muslimin dan muslimat rahimakumullah, khususnya para ulama, teruskanlah perjuangan Habib Husin ini. Beliau tegar untuk menegakkan kalimat Allah di bumi Indonesia. Para wali telah menanamkan tauhid 90% telah beragama Islam. Jangan biarkan golongan kafir menggerogoti sisa yang 90% ini. Berjihad fisabilillah adalah sesuatu yang wajib kita jalankan kalau kita ingin selamat kelak di akhirat sesuai firman Allah ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun sadaqallahul adzim hai orang-orang yang beriman maukah engkau aku tunjukkan satu perdagangan yang akan membebaskan kamu dari azab yang pedih kelak di pada masyarakat Berimanlah pada Allah dan Rasulnya. Dan berjihadlah fisabilillah dengan jiwa dan hartamu. Coba tanya, apa yang ditinggalkan Ustaz Husin? Seluruh kekayaannya telah diserahkan untuk masyarakat berupa pondok ini. Ini kita punya kewajiban untuk menjaga pondok ini. Setelah beliau pergi. Karena pondok ini adalah peninggalan dari beliau untuk meneruskan jihad fisabilillah. Berapa banyak buku-buku tafsir Al-Quran yang sudah dicetak oleh beliau. Semuanya ini adalah bukti bahwa beliau telah melaksanakan amal-amal solehnya. Mudah-mudahan arwah beliau hari ini bergembira, diterima oleh Allah di Iliyin, dan diberikan oleh Allah di sisinya rezeki seperti apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir bisa mengambil hikmah, menirukan jejak-jejak beliau untuk terus berjuang fisabilillah, menegakkan kalimat Allah di bumi persada tanah air tercinta ini. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi, saya atas nama pribadi dan nama keluarga menyampaikan banyak terima kasih. Dan mudah-mudahan Allah membalas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari Al-Ustaz eh, Sayyid Ahmad Barakbah. Atas nama tamu. عليكم ورحمة الله Kami semua di sini bersaksi bahwa Ustadz kita yang kita cintai ini termasuk putra terbaik Rasulullah. Kita semua seakan-akan tidak rela untuk melepaskannya. Sesuatu seakan berjalan begitu cepat memang kita menyadari bahwa beliau sudah menunaikan tugas dengan baik dan kami semua yakin bahwa Rasulullah berseri-seri menerima kedatangan cucunya namun yang kita sedihkan adalah diri kita semua ini bahwa kita belum menunaikan kewajiban kita terhadap Ustaz Hussein karena itu kesempatan ini kita mohon maaf kepada Ustaz terlampau banyak kesalahan mungkin dosa-dosa yang kita berbuat Ustadz kita yang kita cintai ini termasuk putra terbaik Rasulullah. Kita semua seakan-akan tidak rela untuk melepaskannya. Sesuatu seakan berjalan begitu cepat. Memang kita menyadari bahwa beliau sudah menunaikan tugas dengan baik. Dan kami semua yakin bahwa Rasulullah berseri-seri menerima kedatangan cucunya namun yang kita sedihkan adalah diri kita semua ini bahwa kita belum menunaikan kewajiban kita terhadap Ustadz Hussein. Karena itu kesempatan ini kita mohon maaf kepada Ustadz. Terlampau banyak kesalahan mungkin dosa-dosa yang kita berbuat terhadap Ustadz Hussein. Banyak kita tidak dapat menunaikan harapan-harapan Ustadz Hussein. Ketahuilah hadirin sekalian bahwa di saat-saat akhir beliau, beliau merasa bersyukur terjadi perkembangan yang cukup baik terutama di kalangan muda. Beliau bersyukur karena itu saya juga merasa bahwa kepergian beliau pergi seorang yang bahagia. Karena itu khususnya kepada generasi muda janganlah disia-siakan harapan Ustaz Hussein Al-Habsyi. Hadirin sekalian, saya sebetulnya juga tidak dapat berbicara panjang lebar, namun saya sarankan terutama kepada murid-murid di sini, kepada ikhwan sekalian, bahwa setelah maghrib nanti sebagai bakti kita kepada Ustaz Hussein sepeninggal beliau kita melakukan salat dua rakaat. Rakaat pertama kita setelah membaca Al-Fatihah kita membaca surat Al-Ikhlas dua kali. Kemudian rakaat kedua setelah membaca Al-Fatihah kita membaca surat At-Takatsur. al at Takatsur 10 kali. Kemudian selesai salam kita baca Allahumma ala Muhammad wa ali Muhammad wa wab'ats thawabaha ila qabril Ustaz Hussein Al-Habsyi. Dan mudah-mudahan sesuai dengan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh keluarga suci Rasulullah bahwa apabila kita melaksanakan dua rakaat tersebut maka Allah akan mengirim ribuan malaikatnya untuk menghibur uh, yang dimakamkan tersebut. Kita doakan sekali lagi بسم الله الرحمن الرحيم اللهم جاف الأرض عن جنبيه وأصعد إليك روحه ولقه منك رضوانا وأسكن قبره من رحمتك ما تغني به عن رحمة من سواك اللهم ارحم غربته وسل وحدته وآنس وحشته وآمن روعته واحفظ عليه من برد عفوك وسعد غفرانك ورحمتك ما يستغني به عن رحمة من سواك واحشره مع من كان يتولاه واحشره مع من كان يتولاه واحشره مع من كان يتولاه حق محمد وآله الطاهرين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Sambutan berikutnya adalah sekilas tentang biografi Ustaz Hussein Nabi Bakar Al-Habsyi yang akan disampaikan oleh Sayyid Ali Al-Idrus Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin Wa ala alihi wa ashabi ajma'in Amma ba'd Saudara-saudara dan bapak-bapak dan saudara-saudara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak dan saudara-saudara Para pelayat yang terhormat pagi hari ini atau siang hari ini kita semua datang ke kota Bangil untuk turut serta mensolati dan kemudian mengantar jenazah al-maghfurlah pemimpin kita, imam perjuangan kita al-ustadz al-habib Husain bin Abi Bakar al-Habsyi pada akhir hayatnya beliau memimpin pondok pesantren Yapi al-Ma'hadul Islami di Kenep Bangil ini Beliau dilahirkan di Surabaya 73 tahun yang lampau dan memperoleh pendidikan di Madrasah Al-Khairiyah Surabaya. Sekolah ini merupakan madrasah Diniyah yang tertua di Surabaya yang pendirinya dipropori oleh Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar dan Al-Habib Muhammad Al-Jufri. Madrasah ini telah mengeluarkan pemimpin-pemimpin pergerakan di Indonesia. Setelah tamat di Al-Khairiyah, Ustadz Husin bersama kakaknya Al-Habib Ali Al-Habsyi berhijrah ke Penang, Malaysia di samping menimba ilmu di sana, beliau berdua diambil menantu oleh amatinya, tante beliau. Ayah beliau meninggal sewaktu kedua bersaudara ini masih kecil. Maka paman beliau, Ustadz Muhammad bin Salim Baraja, adalah pengasuh beliau, pengganti almarhum ayahnya. Ustadz Muhammad Baraja ini orangnya alim dan warok. Almarhum Ustadz Husin al Habsi adalah seorang orator, ahli pidato yang ulung. Setelah kembali dari Malaysia, Beliau terjun ke dunia politik. Beliau masuk partai politik Masyumi. Beliau masuk dalam jajaran pimpinan teras Masyumi. Pada pemilihan umum yang pertama, tahun 1955, beliau terpilih sebagai anggota konstituante. Beliau dipercaya untuk memimpin Komisi Hak-Hak Asasi Manusia yang sekarang ini kalau saudara baca di koran-koran, beliaulah orang yang pertama diserai untuk memimpin komisi tersebut. Maka tatkala Muhammad Nasir berhijrah ke Sumatera karena intimidasi PKI dan Orde Lama, pimpinan fraksi Masumi di Konstituante diserahkan kepada beliau dan beliaulah yang memimpin komisi tersebut. Muhammad Nasir dan Hussein Al-Habsyi adalah dua sejoli, dua tunggal yang tak bisa dipisahkan. Setelah Masumi membubarkan diri karena peraturan dan ancaman Soekarno, Beliau beralih ke bidang dakwah dan pendidikan. Beliau bersama Bapak Hadi bin Hadi, Bapak Dr. Masduki Sulaiman, Bapak Dr. Suherman, dan Bapak Hasan bin Abdullah Assegaf mendirikan YAPI, Yayasan Penyiaran Islam. Begitu efektifnya YAPI sampai dapat menjangkau seluruh dunia Islam. Salah satu tokoh YAPI ialah Dr. Umar Hashim. Beliau pernah memimpin pesantren di Bondowoso kemudian mengelola perguruan at di Surabaya, dan terakhir mengasuh pesantren Yapi di Kenab Bangil ini. Dalam pergerakan Islam, nama Hussein Al-Habsyi tidak asing. Bukan saja di dalam negeri, sampai ke luar negeri pun nama beliau sangat terkenal. Berjuang untuk Islam dan memperjuangkan Islam memang tiada hentinya. Laksana mata rantai, ia harus sambung bersambung. Tongkat estafet harus diberikan dari generasi ke generasi. Salah seorang pemimpin India berkata, for a fighting nation, there is no journey's end. Dan memang hakikat hidup itu adalah perjuangan. Berkata Saudi, Kifduna ro'ika fil hayati mujahidan, innal hayata ajidatun wajihadu. Dalam menegakkan kebenaran, beliau pantang mundur. Kompromi dan menjilat bukanlah watak beliau. Walaupun terkadang beliau harus berhadapan dengan penguasa, dan tidak jarang beliau harus menanggung risiko ditahan, diinterogasi dan lain-lain. Dan yang demikian adalah watak seorang pejuang. Kalau Orde Lama lahir berkat menumpas Gestapo PKI, maka ketahuilah ma'asyiral muslimin bahwa Ustadz Husin adalah pemimpin anti komunis. Ustadz Husin bersama Bapak Hasan Aidit dan Bapak Aunur Rafiq adalah pemimpin FAK Front Anti Komunis. Justru FAK inilah yang pernah mengobrak-abrik rapat raksasa Partai Komunis Indonesia di alun-alun Malang. Masyurul Muslimin, Ustaz Hussein adalah seorang pemimpin yang suka mengadakan eksperimen. Setelah Masyumi tidak ada, beliau ingin mencari satu metode perjuangan yang dapat menghasilkan secara tepat di dalam waktu yang singkat. Maka ketemulah beliau dengan revolusi Iran. Beliau kagum adanya pimpinannya karismatik, yaitu imamah dan rakyat yang kompak. Raja di Raja Shah Iran digulingkan dan kekuatan luar negeri yang mendukungnya dihancurkan. Baru beliau melangkah untuk mempelajari dan menerapkan metode tersebut keburu beliau difitnah. Difitnah akan memasukkan paham Syiah di Indonesia. Beliau dihantam dari kanan kiri, muka belakang. Kasihan Habib Hussein al Habsi pekerjaan beliau belum selesai jalan masih panjang Allah sudah mem memanggil beliau inna wa inna ilaihi rajiun semoga Allah semoga ahli waris beliau dapat meneruskan jejak beliau menjadikan ma'had beliau menjadi tempat mencetak kader sebagaimana yang dicita-citakan beliau di masa yang akan datang Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsani wa in kana musian fatajawaz an sayyiati Allahumma ighfir lahu warhamhu wa adkhilhu jannata ma'an nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wasolihin wa hasuna ulaika rafiqa dan satu lagi yang ketinggalan beliau adalah orang pertama di Indonesia والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا dan satu lagi yang ketinggalan, beliau adalah orang pertama di Indonesia ini yang menghantam Ahmadiyah. Bukunya sudah terbit, mungkin saudara-saudara generasi yang belakang ini tidak mengenal perjuangan beliau. Oleh karena itu sekelumit ini untuk melengkapi apa yang sudah ditulis di wawancara oh, di dalam Yafakos oleh putra beliau Ahmad Al-Muhajir. Semoga apa yang saya terangkan ini bermanfaat untuk kita semuanya dan Akhirul kalam kurang lebih saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari, dari Said Hasan dari terus dari Jakarta. Waktu dan tempat yang berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Hamba yang salah ini telah berpulang ke rahmatullah Sembilan hari Ustaz Husin berada di Jakarta kemarin Dan di hari-hari terakhir Menjelang wafatnya beliau Alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kepada saya untuk selalu tiap hari menemani beliau selama di Jakarta. Banyak hal-hal yang saya dapatkan. Tapi dalam kesempatan yang sangat diberkati ini, saya ingin mengatakan satu hal yang selama kehidupan beliau itu selalu beliau perjuangkan. Beliau ada di Jawa Timur, itu yang beliau katakan. Beliau ada di dimanapun, itu pun yang beliau katakan. Beliau mengatakan kepada saya diantaranya adalah bahwa perjuangan ini masih panjang Hasan, tapi saya sudah tua. Beliau katakan alangkah indahnya kalau seandainya 27 provinsi di Indonesia ini dipenuhi dengan kader-kader yang dadanya penuh dengan keimanan, otaknya penuh dengan ilmu, dan yang lebih penting adalah bahwa seorang kader harus tidak bergantung kepada apapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala dan harus mencintai persatuan. Saya rasa ini adalah satu hal yang diperjuangkan dalam seluruh kehidupannya Habib Hussein Al-Habsyi. Kemudian beliau katakan lagi saya ingin sekali hari-hari ini untuk bertemu dengan seluruh alawiyin di Jakarta. Saya ingin menyampaikan satu hal yang penting kepada mereka karena kalau saya yakin kata Ustaz Husin, kalau Alawiyin sudah yuslih anfusahum awalan qabla an yuslih al-akharin, pasti ini masyarakat insya Allah jadi sehat. Ini keyakinan beliau. Tapi karena beliau memberikan waktu kepada saya hanya dua hari, saya katakan saya tidak sanggup Ustaz. Kalau seminggu Ustaz berikan waktu, saya insya Allah akan kumpulkan alawiyin di Jakarta sebisa saya. Tapi rupanya itu merupakan kalimat selamat berpisah kepada Alawiyin yang beliau pikirkan seperti apa yang Pak Jalal katakan. Beliau juga memikirkan bagaimana adanya kertakan-kertakan saling tuduh menuduh fitnah di antara sesama barisan kaum muslimin. Ini yang harus kita teruskan. Dan tidak ada lagi yang dapat kita lakukan setelah air mata bercucuran dari pagi, dari kemarin. Satu hal lagi yang saya ingin katakan, tak kalah menghadiri walimah di Kuitang, karena rencananya Habib Hussein ini mau bicara di majelis taklim terbesar di Jakarta, yaitu majelis taklimnya Habib Ali Al-Habsi. Tapi rupanya ikhwan sudah menunggu di sana dan beliau jatuh sakit. Akhirnya kita datang ke rumah anak beliau di Ciputat. Kemudian Akhirnya pada hari Selasa beliau pulang ke Bangil dalam keadaan sakit dan pada hari Jumat beliau pulang ke rahmatullah.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 جعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والقائم الحجة المهدي صلوات الله عليهم أئمة المؤمنين وحجة الله على الخلق أجمعين وأئمتك أئمة هدى لك أبرار يا حسين بن أبي بكر الهدي إذا أتاك الملكان المقربان رسولين من عند الله تبارك وتعالى وسألاك عن ربك وعن نبيك وعن دينك وعن كتابك وعن قبلتك وعن أئمتك فلا تخف وقل في جوابهما الله ربي ومحمدا صلى الله عليه وآله والإسلام ديني والقرآن كتابي والكعبة قبلتي وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب إمامي والحسن المجتمع إمامي والحسين بن علي الشهيد بكربلاء إمامي وعلي زين العابدين إمامي ومحمد الباقر إمامي وجعفر الصادق إمامي وموسى الكاظم إمامي وعلي الرضا إمامي ومحمد الجواد إمامي وعلي الهادي إمامي والحسن العسكري إمامي والحجة المنتظر إمامي هؤلاء صلوات الله عليهم أجمعين أئمتي وسادتي وشفعائي بهم أتولى ومن آدائهم أتبرأ في الدنيا والآخرة ثم اعلم يا حسين بن أبي بكر الحبشي إن الله تبارك وتعالى نعم الرب وأن محمدا صلى الله عليه وآله نعم الرسول وأن علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين الأئمة الاثني عشر نعم الأئمة وأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله حق وأن الموت حق وسؤال منكر ونكير في القبر حق والبعث حق والنشور حق والصراط حق والميزان حق وتطاير الكتب حق وأن الجنة حق والنار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور أفهمت يا حسين بن أبي بكر الهبشي ثبتك الله في القول آمين آمين يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم اللهم ذات الأرض أنت الباب يا كريم وسعت بروحه إليك يا كريم ولقنه منك رضوانا يا رحمن ولقنه منك برهانا اللهم عفوك عفوك عفوك يا ربي يا كريم تلقي تقبل الله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها نسألك يا الله يا الله الرحيم يا ملك يا قدوس يا ملك يا قدوس يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مجيد يا حسيب يا جليل يا كريم يا رؤوف يا ملك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا مقصد يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع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 الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم غير عليهم اللهم بحق الفاتحة وسرها اقضي الحوائج كلها عاجلها وآجلها رب يا كريم بحق فاطمة وأبيها اللهم بحق فاطمة وأبيها اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وأمها ومحبها اقبل دعانا ولا تخيب رجانا وانصرنا على من عادانا واجعل ثأرنا على من ظلمنا واكرمنا والمسلمين المؤمنين خاصة بقضاء حوائجنا وتيسير أمورنا الدينية والدنيوية والأخروية وارزق حبيبنا السيد حسين بن أبي بكر الحبشي السعادة في دار هذا دار الآخرة واجعله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وصلى الله على حبيبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين تقبل الله لا وربي وحقيطها أبيك لا يطيب المديح إلا فيك لا وربي وحقيطها أبيك لا يطيب المديح إلا فيك بضعة المصطفى بضعة المصطفى وللجزء حكم الكل يرضي كل منه في المشاعر والإحساس يؤذيه كل ما يؤذيك إن بدت مسحة من الحزن يوما في محياك شوهدت في أبيك أنت شبه النبي أنت شبه النبي في كل شيء يشهدون النبي إن شاهدوك حينما تقبلين حينما تقبلين ينهض مسرورا ومن بحر عطف بلطفه يرويك رتبة دونها المراتب في القرب وفضل من الإله رتبة أخرجت ضغائن أقوام رتبة أخرجت ضغائن أقوام أقوام فبث الأحقاد بالتشكيك فسروا قوله المودة في الغرباء بقرب الجميع لا بذويك وأحاديث وأحاديث أنكروها وأخرى ضعفوها لأنها تعنيك حسدا منهم حسدا منهم وجهلا فلولا جهلهم بالمدام ما حسدوك لو أحبوا أباك لو أحبوا أباك حقا أحبوك ويقلي كل من يجليك أنت آثرته آثرته بخبز وقد جاع ثلاثا وليس بالمنهوك وحديث الكسائي خصص معنى الآل خصص معنى اللال في ابنيك والوصي وفيك وبلا خادم صبرت صبرت على البيت فبالصبر دائما يوصيك والرحى أثرت بكفيك لو تدري الرحى من تمسوا تفديك وأسر النبي في ساعة الكرب فابكاكي ما الذي ما الذي يبكيكي ثم أدناك ثانيا فتبسمت فهذا أبوك يسترضيك فهنيئا أم الحسين فهنيا أن أم الحسين